Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd Qala Syekhul Islam rahimahullah At-tasi' wal khamsun Yang ke-59 di sini Bab Ma ja'a fi munkiri al-qadar apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Tidak dihukumi secara mutlak karena mereka juga ber, ada beberapa tingkatan. Ada yang memang sebagiannya <clears throat> dianggap kafir. Itu nanti dijelaskan. Ada yang tidak sampai kufur. Bab ini boleh katakan tafsil rincian dari bab sebelumnya. Bab yang sebelumnya tentang suudzon kepada Allah. Mengingkari takdir termasuk perbuatan suudzon kepada Allah. Mengingkari takdir termasuk suudzon kepada Allah dari sini sudah tergambar kenapa dimasukkan dalam bab kitab tauhid. Hmm. Silakan rangkai sendiri. Hmm. Dari sisi mana dia dimasukkan atau dianggap sebagai apa nah, <clears throat> kesesuaiannya kenapa dimasukkan dalam bab kitab tauhid. Itu dari itu Mengingkari takdir itu termasuk apa? Su'udzon kepada Allah. Nah, su'udzon kepada Allah seperti ini. Nah, sisi lainnya beriman kepada takdir itu termasuk beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rububiyah Allah beriman kepada takdir berarti beriman kepada rububiyah Allah. Nah, bisa juga untuk merangkaikan kenapa masuk dimasukkan dalam kitab tauhid. Al-Halim yakfihil isyarah. Yang cerdas itu cukup isyarat dengan pada dia. Baik. Nah. nah, mereka ada beberapa tingkatan takdir itu termasuk dari rububiyah Allah tadi. Maka yang tidak beriman kepada takdir berarti tidak beriman kepada rububiyah Allah, maka berarti tidak beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rububiyah Allah termasuk di antara rukun-rukun iman kepada Allah. Rukun-rukun iman kepada Allah itu beriman kepada wujudullah bahwa Allah itu ada. Beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada asma wa sifat dan beriman kepada uluhiyah Allah dan rukun iman itu satu kesatuan seluruhnya. Ya, saat enam talazum bang bang, Satu mengikat yang lainnya dan mengandung konsekuensi bagi yang lainnya. Mereka yang beriman kepada Allah berarti konsekuensinya dia harus beriman kepada malaikat Allah. Dia harus beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kemudian dan takdir tidak beriman kepada nah, kepada Allah, ya tidak mungkin untuk beriman yang lain. Percuma. Kalau dia beriman kepada Allah, katanya, ya, dia tidak beriman kepada, malaikat, tidak percaya adanya malaikat. Tapi dia beriman kepada Allah, gimana? Nah, apa buktinya dia beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada malaikat? Nah, dipertanyakan. Nah, mereka yang tidak beriman kepada malaikat berarti tidak akan beriman kepada Allah, karena malaikat itu ciptaan Allah dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Allah menciptakan malaikat dan seterusnya. tidak beriman kepada hari kemudian berarti tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada takdir berarti tidak beriman kepada Allah. Talazum. Al-qadar didefinisikan oleh sebagian ulama dengan menghimpun semua marotipnya, semua tingkatan-tingkatannya. Seperti dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, Al-Qadar huwa takdir adalah atau Al-Qadar takdir ihatatullah subhanahu wa ta'ala bil asya liputan Allah terhadap segala sesuatu. Hmm liputan Allah terhadap segala sesuatu ilmunya tentang segala sesuatu itu sebelum segala sesuatu itu ada. Wa ilmuhu biha qabla kaunihi wa kitabatuhu laha. Penulisannya, yakni Allah menuliskan semua segala sesuatu itu fil mahfud Maka segala sesuatu yang terjadi di alam ini telah ataupun sedang itu masuk dalam ilmu Allah, sudah diketahui oleh Allah walaupun belum terjadi. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi di alam ini. Akan ada di antara hambanya nanti yang sakit, Akan ada nanti di antara hambanya itu yang lemah. Yang yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Menjelajahi muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ada juga di antara hamba-hambanya itu yang yujahiduna fi sabilillah. dan banyak lagi yang lain. Allah semua sudah Allah sudah tahu semua semua itu. Sebelum Allah menciptakan orang-orang yang sakit itu. Sebelum Allah menciptakan adanya jihad. Allah sudah tahu akan terjadi demikian. Makanya ketika Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala qalu ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Akan ada di antara orang yang akan aku ciptakan itu nanti sebagai khalifah. Sebagai ambia, sebagai wali. Mujahid, da'i. Ada yang mujrim, ada yang asi, ada yang Mustafir, ada yang tawab, ada yang kafir. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Itu sebelum Allah menciptakan manusia. A'lamu ma la ta'lamun. Ini sudah cukup bantahan. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah. Jadiluhum bil ilm. Terhadap ahlul qadar. Debat mereka dengan ilmu. Fa'in aqarru lahu khusimu. Wa in ankaruhu atau jahaduhu kafaru hadapi mereka dengan ilmu bahwa mereka mengakui tidak Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kalau mereka mengakui ilmu Allah, terbantah mereka. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah, kafir mereka. Nah. Baik, nah. Fakul syai'in biqada'illahi wa qadarihi wa masyiatihi wa iradatihi. Segala sesuatu itu dengan qada dan qadar Allah. Dengan masyiah Allah dan iradahnya. Tidak ada yang keluar satupun dari masyiatullah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau disebutkan iradah, iradah yang dimaksud adalah iradah kau kauniyah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini iradah kauniyah. ataupun irada syar'iyah tidak terkait dengan apa yang di Allah cintai. Ini syariat-syariatnya. <clears throat> disebutkan di dalam awal hadis kisah yang disebutkan oleh beliau istidlal beliau dengan dalil ayat dengan hadis ini ini yang kita ulangi lagi ya jadi bab judul bab yang dibuat oleh Syekhul Islam itu fiqih beliau, ijtihad beliau. Ijtihad beliau. Kemudian ini bawahnya itulah dalil-dalil yang beliau keluarkan untuk mendukung bab-bab tersebut sebagai istidlal. Ya. Kenapa beliau mengatakan ini? Ini dasarnya. Ya. Ada di antara mereka yang kufur sampai disebutkan di situ oleh beliau mengukilkan hadis perkataan Ibnu Umar wa qala Ibnu Umar walladzi nafsu Ibnu Umar biyadih law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya demi Allah seandainya mereka punya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud lalu dia infakkan, sedekahkan di jalan Allah, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdirnya. Ini beliau zahir di sini menunjukkan apa? Kafirnya orang yang menentang takdir, mengingkari tak, takdir. Nabi alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi saw. hadis Jibril yang diberikan oleh ayahanda beliau marun Khattab yaitu ketika Rasulullah menyebutkan jawaban atas pertanyaan Jibril, Man iman?" Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di dalam Al-Qur'an kan cuma lima disebutkan. Naam. Bukan cuma lima. Kalau dia menyebutkan secara berurutan seperti ini memang lima. Tapi Allah menyebutkan di tempat-tempat yang lain bahwa Allah itu yaf'alu ma yasha' Allah menyebutkan bahwa dia yaf'alu ma yurid. Allah menyebutkan bahwa innahu ala kulli syai'in qadir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Cukup. Itu dalil-dalilnya bahwa ada penetapan tentang takdir. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi membantah menyanyi pernyataan malaikat wa nahnu nusabbihu nusabbihuka nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun itu bagian dari beriman kepada takdir nah, tingkatan yang pertama nah tidak beriman kepada ilmu Allah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Ini kiranya cukup kalau misalnya apa? Kalau kita lihat pembahasan-pembahasan para kita para ulama dalam masalah akidah panjang sekali mengikuti alur apa namanya eh, alul kalam membantah dan tentang mereka bahwa takdir itu tidak ada kemudian membantah sunnah mengatakan bahwa nah kejadian segala sesuatu yang ada di alam ini sebagai sesuatu yang unuf tiba-tiba itu diceritakan dalam awal Sebab urutnya hadis ini ketika disebutkan nah di akhir hayat beliau nah muncul orang-orang yang mengingkari kadar mengingkari takdir yaitu Ma'bad al-Juhani dan teman teman yang mulai membicarakan nah, yang disebutkan oleh mereka orang-orang yang merasa sudah pandai, sudah tidak butuh dengan ulama, merasa cukup dengan ilmu yang ada pada mereka. Zahara bil Basrati rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani yunkirul qadar. Wa kana Yahya bin Ya'mur wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari lamma zahara hadhihi al-maqala bil Basra qadima ila Hijaz. Dari Basrah datang mereka ke Mekah untuk mencari ulama kibar. Bukan tidak ada ulama di sana di Basra. Tapi mereka ingin datang mencari enam sisa-sisa para sahabat. Yang bukan tentu saja menerima langsung ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah beri taufik ketika mereka menginginkan yang hak menempuh perjalanan sampai jauh seperti itu sebulan perjalanan belum ada jet ketika itu nah, dari Basrah ke Mekah bertemu dengan Abdullah bin Umar kemudian mereka ceritakan nah mereka ceritakan kejadiannya sampai kemudian bin Umar mengeluarkan pernyataan demi yang jiwaku di tangannya seandainya mereka punya gunung emas sebesar gunung Uhud nah, emas sebesar gunung Uhud mereka infakkan di jalan Allah tidak akan Allah terima nah وما لهم أن يتقبل وما وما وما لهم أن يتقبل منهم نفقاتهم إلا أن كانوا من إلا أن كانوا يكفرون بالله ورسوله itu di nah, disebutkan dalam surat taubat. Kenapa tidak diterima? Dari infaknya orang-orang munafikin karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mengingkari takdir, apalagi mengingkari bahwa Allah punya maha mengetahui segala sesuatu, itu kekufuran. Makanya Ibnu Umar berani menyatakan demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah mereka mempunyai karena seorang seorang dari mereka mempunyai gunung emas gunung sebesar gunung Uhud lalu membelanjakannya di jalan Allah tidak akan Allah terima sampai mereka beriman kepada takdir karena tidak beriman kepada takdir berarti tidak beriman kepada ya, Allah Subhanahu wa taala karena takdir itu perbuatan Allah nah, Thumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yaquluhu min ra'yi. Tidak mengucapkannya dari ra'yu pendapat atau ijtihad beliau. Tapi karena beliau sudah pernah mendengar. Nah, dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa yang namanya iman ini hilang salah satu berarti tidak beriman. Lagi ini merupakan enam pilar ini satu kesatuan dan saling terkait. Bahkan yang satu merupakan konsekuensi yang lainnya, mengharuskan bagi yang lah yang lainnya. Orang yang beriman kepada takdir harus dia beriman kepada tentunya beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada takdir, kalau dia tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak beriman kepada kepada Allah. Qala an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi. Ubadah bin Samit berkata, nah, berkata kepada anaknya memberikan nasihat. Ya bunai innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma aso annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wahai Ananda, sungguh engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman, lezatnya ketaatan, ibadah, sampai kamu tahu bahwa apa yang ditakdirkan menimpa kamu itu tidak akan pernah meleset, melenceng darimu. Dan apa yang ditakdirkan melenceng darimu tidak akan pernah mengenai kamu. itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ini, ini, ini nisbah kepada sesuatu yang lain ya. Nah, karena yang apa yang datang berikutnya yang diciptakan berikutnya karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah ars. Sebelum makhluk-makhluk yang lain Allah menciptakan ars. Nah. <clears throat> Faqala lahu uktub. Itu yang pertama kali dalam banyak ayat, banyak dalil yang lain. Faqala lahu uktub. Allah berkata kepada kalam tersebut, tulislah. <clears throat> Qala faqala Qalam itu berkata, "Rabbi wa madza aktub?" Apakah yang aku harus aku tulis? Rabbi madza aktub? Qala aktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah tulislah takdir segala sesuatu sampai datangnya kiamat. Ya bunai. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man mata 'ala ghairi hadza falaysa minni." Siapa yang mati di atas sesuatu yang bukan keyakinan ini, dia bukan dari golonganku. Yuhtamal kalimat falaysa minni bisa kufur, bisa bukan ini dari golongan Rasulullah yang golongan ini ahli sunnah ya. golongan-golongan yang menyimpang yang disebutkan di dalam sebagian riwayat dua kelompok yang nanti tadudan disingkirkan dari haud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-qadariyah dan al-murji'ah nah, nah ini dalil yang beliau paparkan satu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari sahabat bin Umar yang kedua adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ini juga apa disebutkan di dalam <clears throat> apa namanya secara eh, dalam hadis Ibn Abbas juga radhiyallahu anhu beriman kepada takdir annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ujung akhir apa? Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Terangkat pena dan kering lembaran kertas. Sudah selesai. ini pun juga ditanyakan. Hal yang seperti ini bukan tidak pernah ditanyakan para sahabat. Ditanyakan oleh mereka. Bukan hanya kita yang ragu. Bukan hanya kita yang tidak tahu dan butuh penjelasan para sahabat sudah lebih dahulu untuk menanyakan kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Sudah ditanyakan oleh mereka, antusiasnya mereka kepada kebenaran, antusiasnya mereka untuk setelah selamat, fafimal aman. Lalu untuk apa beramal? Rasulullah menjawab, kullun muyassar lima khuliqalahu. Masing-masing kita itu diciptakan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nah, As-sa'id man sa'ida fi batni ummi. as syaqi man syaqiya fi batni ummi. Orang yang bahagia itu adalah yang bahagia sejak di perut ibunya. Pada 40 hari yang ketiga Allah tiupkan ruh, <clears throat> Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan empat empat hal. Biqatbi rizqihi, biqatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Perkara. Ya. Empat perkara yang sudah ditetapkan untuk seorang anak manusia. Keluar. Apa dia pernah tahu bahwa dia diciptakan untuk jadi orang yang bahagia? Tidak. Nah, apakah dia pernah tahu bahwa dia akan diciptakan jadi orang yang sengsara? Tidak. Atau ajalnya adalah sekian, umurnya sekian, amalannya akan akan demikian demikian. Pernah dia tahu? Tidak. Kullun muyassar lima khuliqalah. Semua dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan ditetapkan memang di dalam perut ibunya itu sejak ditiupkan ruh sudah dicatat dia sebagai orang yang sa'id. Nasallallahu yang ja'alana minhum. Nah, minas su'ada. <clears throat> itu apapun yang terjadi setelah dia keluar dari perut ibunya, dia akan jadi orang yang su'ada. Orang-orang yang betul-betul sa'id. Nah, bahagia. Nah, bahagia walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia tidak punya tentara, pasukan, kedudukan, jabatan. Ya. Nah, istilahnya apa? Sugih tompo bondo ya. Kaya tapi nggak punya harta. Kaya. Dia punya nah, menang tapi nggak punya pasukan. Nah, nggak punya pasu, nggak punya pasukan, nggak punya kerajaan, nggak punya jabatan. Nah, bahagia. Nah. Dan kalau sudah orang itu ditetapkan naudzubillah di dalam perut ibunya sebagai seorang yang syaki, biarpun dia bergelimang harta sejak keluar dari perut ibunya, dia adalah orang yang sengsara. Dan ini sudah kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita sejak kita kecil. Betapa banyak orang yang mungkin banyak hartanya, kedudukannya, ternyata nah, matinya ngenes, matinya sengsara. Karena mungkin sebagian dari keluarga kita punya jabatan tinggi, ternyata matinya menyedihkan. Nah, ya. ya. bahkan dalam beramal sekalipun. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah ma yabdulin nas. Terlihat orang Masya Allah amalannya amalan ahlul jannah. Tapi sudah fayasbiqu alaihil kitab. Sudah didahului oleh catatan dia sebelum dia lahir bahwa dia bukan min ahli jannah naudzubillah fayamal bi amali ahli nar fayadkhulah tinggal selangkah lagi hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira tinggal selangkah lagi dia ke dalam jannah sementara terlihat sebagaimana terlihat orang masya Allah tidak pernah telat dalam sholat lima waktu Qiyamulailnya luar biasa Masya Allah Bacaan Qur'annya Masya Allah itu fima yabdulin nas. Hatta yakunu bainahu wa bainahu illa zira. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Fayasbiqu alaihil kitab. Didahului oleh catatan dia. Fayamalu bi amali ahli nar. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Nah. Fayaduhulaha. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Wa inna rajula ya'malu bi amali ahli nar. Ini fima yabdulin nas dalam riwayat yang lain hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira' ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab didahului oleh catatan kitab amalan dia tentang dia sejak dalam perut ibunya dia adalah orang yang suada termasuk orang-orang yang bahagia min ahlil jannah fayamalu bi amali ahlil jannah fayadukhulaha tinggal selangkah lagi Wah nggak mungkin lah bayangan kita nggak mungkin orang ini masuk surga sudah. Nggak mungkin orang ini seperti ini kelakuannya seperti ini jahatnya. Nah, nggak beriman. Nah memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, menindas kaum muslimin. Tapi subhanallah, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Ternyata sudah ditakdirkan dia sebagai orang yang bahagia. Fayamal bi amali ahli jannah fayadukhulaha. Siapa yang mengira puluhan tahun, dua puluhan puluhan tahun kita lihat orang-orang semacam dan sebagian sahabat yang masuk Islam di Fatum Mekah misalnya. Luar biasa permusuhan mereka terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap kaum muslimin. Sebutlah Ikrimah bin Abi Jahal. Seperti bapaknya. Luar biasa. Tapi sudah tercatat dalam sejak dalam rahim ibunya. Dia sebagai orang yang said. Nah, betapa bencinya para sahabat yang lain ketika itu. Betapa hebat permusuhan mereka dengan Ikrimah. Ikrimah pun juga demikian bencinya, apalagi setelah bapaknya mati. Luar biasa, tapi setelah itu. Nah, tidak ada wajah yang aku yang ku cintai selain wajahmu ya Rasulullah. Tidak ada negeri yang aku cintai melainkan negerimu ya Rasulullah. Tidak ada agama yang aku cintai melainkan agamamu ya Rasulullah. Ini mereka. ketika apa yang ditakdirkan untuk orang itu mengenai dia tidak akan mungkin melencet tidak akan mungkin melenceng. Dan ketika sesuatu itu ditakdirkan untuk melenceng dari dia, sebes, sebesar apapun dan sehebat apapun perjuangan yang untuk mendapatkan itu tidak akan. Atau sehebat apapun untuk dia apa namanya menghindar nggak akan pernah dia bisa menghindar. Ya. Ini kekuatan kekuasaan takdir takdir Allah Subhanahu buat rahasia min asrarillah sirrun min asrarillah rahasia di antara rahasia rahasia Allah nah jadi di <clears throat> Qala rahimahullah kita teruskan dengan keterangan Syekh Sa'di bab maja'a fi mungki al-qadar. قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة telah sabit dengan Al-Quran dan Sunnah wa ijma'il ummah dan ijma' para sahabat atau ijma'nya umat ini karena sebutkan sahabat, ijma' sahabat karena itu ijma' yang munakid dan yang setelah itu wallahu alam kata para ulama para manusia sudah menyebar ini yang dipilih oleh sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam ijma yang muntabit ijma'nya salafun as-salih mungkin tak sahabat termasuk kemudian tabiin nah. sebagian ulama ada yang menolak menjadikan ijma itu sebagai salah satu dalil dalil itu kan disebut empat Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Syauka, Imam Syaukani, Syaukani menolak, termasuk yang menyatakan tidak menjadikannya sebagai dalil. Qala rahimahullah annal iman, annal iman bil qadar ahadu arkanil iman. Bahwa beriman kepada takdir itu salah satu rukun-rukun iman. Salah satu rukun-rukun iman. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Dan dia satu, nah rukun iman yang enam itu satu kesatuan. Yang satu merupakan konsekuensi atau mengandung konsekuensi bagi yang lainnya. Wa annahu masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Faman lam yu'min bihadza fa innahu ma amana billahi haqiqatan. Siapa yang tidak mengimani ini berarti dia tidak beriman kepada Allah secara hakiki. Sesungguhnya lah dia tidak beri, beriman. Nah, Allah menghendaki sesuatu tentu dengan ilmunya dan hikmahnya. Nah, dan dengan kekuasaan kekuasaannya. Wa fi riwayatin li Ahmad disebutkan dalam riwayat Ahmad inna awwala ma Baik itu hadis yang berikutnya. Nah. Labas. Nah, bas. Nah, ini diantaranya. Nah. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh kita lanjutkan dulu. Fa'alaina an nu'mina bi jami'i maratibil qadar. Jadi disebutkan di dalam matan itu beberapa tingkatan takdir itu ada tersirat di situ. Kita maka wajib atas kita untuk mengimani tingkatan-tingkatan takdir. Fa nu'mina annallaha bi kulli syai'in alim. Ini yang pertama, bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Cukuplah tadi misalnya yang paling dekat yang tadi dialog antar malaikat ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ta Belum Allah ciptakan. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan nanti terjadi dengan makhluk baru yang akan Allah Allah ciptakan ini akan ada di antara mereka wali, ada di antara mereka yang menjadi nabi, menjadi rasul, jadi dai, ada yang jadi mujrim, fajir, fana, asin, mubtadi, dalun mudil, banyak. Nah, itu sudah diketahui oleh Allah sebelum Allah menciptakan jenis makhluk yang terakhir ini. Wa annahu kataba fil lauhil mahfud jami'a makana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Di dalam hadis ibadah bin Samit tadi. Nah. Juga dalam riwayat Imam Ahmad di atas nanti. Bahwa Allah telah mencatat semua di dalam Lauh Mahfud. Segala sesuatu yang terja yang ada dan yang akan terjadi. Sampai hari kiamat. Kita berada di tempat ini pun juga sudah tercatat sebelum 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah. Nah, entah apa yang terkandung di dalam masing-masing kita niatnya. Ya. Datang ke majelis entah karena takut, entah karena segan, entah karena malu atau karena kepentingan yang lain, itu Allah tahu. Nah. Wa annal umura kullaha bi khalqihi wa qudratihi wa tadbirihi dan semua urusan yang ada di alam semesta ini itu adalah dengan ciptaan Allah, diatur dan dikendalikan oleh Allah dengan kekuasaannya. Tidak lepas dari itu semua. Itu semua tingkatan-tingkatan takdir. Nah, mengetahui bahwa Allah Maha apa mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada, yang akan terjadi di alam ini dan bagaimana terjadinya itu Allah sudah tahu sudah tahu seperti dalam ayat itu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha sebelum Allah menciptakannya Allah sudah tahu apa yang akan terjadi yang menimpa nah di muka bumi ini dan juga terhadap diri-diri kalian nah maka di dalam apalagi dalam akhir surat Al-Muzammil itu alimallahu an sayakunu minkum marda Allah tahu dengan kalimat apa? Alima. Sudah tahu. An sayakunu minkum. Bahwa annau sayakunu minkum mardu. Akan ada di antara kamu yang sakit. Fayadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Akan ada orang-orang yang berkelana mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Akan ada. Itu sudah diketahui oleh Allah. <clears throat> nah. Hmm, ya. Sudah diketahui oleh Allah sebelum Allah menciptakan menciptakannya. Qala wa min tamami al-imani bil qadar <clears throat> al-ilmu bi anna Allah lam yajburul ibad ala khilafi ma yuridun. Dan termasuk yang melengkapi keimanan kepada takdir itu juga bahwa Allah ini mengimani mengilmui bahwa Allah tidak memaksa manusia untuk melakukan apa yang yakni sesuatu yang berbeda terhadap sesuatu yang berbeda dari yang mereka inginkan. Nah, bal ja'alahum mukhtarin. Bahkan Allah jadikan mereka itu mukhtarin, memilih li ta'atihim wa ma'asihim untuk mau mau mereka yang mana? Mau taat ataupun mau maksiat. Sama seperti dalam urusan apa? Dunia juga. Mereka mau makan atau mau minum. Itu Allah tidak memaksa mereka. Nah, tidak memaksa, menindas, menekan mereka. Mereka diberi pilihan, mau makan atau mau minum, mau berdiri atau mau duduk. Hmm. Diberikan pilihan oleh Allah, diletakkan oleh Allah dalam diri mereka kudrah dan iradah. Dan Allah berikan mereka langsung untuk melakukan perbuatan tersebut yang mereka inginkan, yang mereka pilih. Qala rahimahullah, kita lihat kena Wa fi riwayatil Ahmad, lanjutan dari hadis Ubadah, Inna awwala ma Allah ta'ala al-qalam. Yang pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah berkata kepada pena, tulislah, maka berjalanlah dia, bergeraklah dia menuliskan sejak saat itu menuliskan apa yang akan terjadi sampai hari kia, kiamat. Nah. Wa fi riwayat Ibnu Wahb qala Rasulullah SAW faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allah bin nar. Dalam riwayat lain untuk Ibnu Wahab mungkin Abdullah bin Wahab Rasulullah bersabda faman lam yu'min bil qadar siapa yang tidak beriman kepada takdir baik yang buruk ataupun yang jeleknya ahraqahu Allah bin nar. Nah, Allah akan membakarnya dengan api. Nah, di dalam dua hadis ini disebutkan nah tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Maksudnya adalah makdurat. Bukan kadar bermakna takdir. Kadar yang maksud di dalam dua hadis ini, kalimat ini, walaupun yang satu ini, yang dalam riwayat Ibnu Wahab ini, di situ disebutkan ada ingkita, terputus antara perawi ini Ubadah bin Samit dengan nah atau Akmas Sulaiman bin Mihran dengan Ubadah bin Samit. Nah, lahirnya Akmas dengan kematiannya Ubadah berbeda jauh. Tapi disebutkan pemalam yukmin bil qadari khairi wa syarri. Ini yang dimaksud adalah makdurat. Qadar dalam artian makdurat, bukan qadar bermakna takdir. Kalau qadar bermakna takdir fi'lullah wa af'alullah kulluha nam khairun wa hasanun. Perbuatan kalau perbuatan dari dalam bentuk perbuatan artinya itu diartikan sebagai takdir perbuatan, maka perbuatan Allah itu semuanya baik dan bagus. Hmm, tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Nah, tidak ada yang cacat. Dalam artian apa ya ini perbuatan-perbuatan Allah. Tapi yang diciptakan oleh Allah ada yang cacat. Ya kan? Yang ditakdirkan oleh Allah itu ada yang baik. Itu pun bukan apa namanya penilaian khairi wa syari ini ini ini bukan dari sisi Allahnya juga, tapi dari sisi kitanya. Kita dikatakan enam tu'mina bil dari khairihi, yakni yang enam sesuatu yang yula imuna cocok dengan kita. Itu kita anggap sebagai baik. Nah, sehat. Ya. Punya harta. Nah, itu baik. Tapi lawannya sakit, pusing, nggak punya uang, nggak punya harta, nggak. Nah, itu jelek. Nah ini pun di, itu diterangkan sebagian diantaranya Syekh Nah, Syekh Muhammad bin Salim al Makna jadi tu'mina minabil qadari khairihi wa syarrih ini maksudnya al-qadar dalam pengertian makdurat. Bukan al-qadar bermakna apa? Takdir. Kalau qadar bermakna takdir, perbuatan Allah. Perbuatan Allah semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik. Allah mencipta, Allah membicara, Allah nah yang lain nah, semua perbuatan Allah itu baik. Karena berangkat dari al-asma al-husna. Nah, nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna perbuatan-perbuatannya berarti adalah sesuatu yang nah mulia dan agung dan baik, tidak ada yang salah. Nah, tapi yang ditakdirkan oleh Allah makdurat ada yang baik, itu pun yang sesuai dipandang dari sisi kita. Kalau dalam pandangan Allah semua yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Allah takdirkan ada syaitan, Allah takdirkan ada ahlul bidah, Allah takdirkan ada penyakit. Itu semua bah, baik. Nah, ada yang maasi, ada yang apa nah, nah, ya. Itu bukan bukan salah Allah menciptakan itu. Nah, dengan itu ada sesuatu yang lainnya. Adanya jihad, adanya dakwah, adanya nasihat, adanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah. Qala wa fil musnad was sunan an ibni Dailami. Diriwayatkan dalam musnad yang paling jelas disebutkan secara mutlak seperti ini adalah musnad Imam Ahmad wasunan, semua sunan yang empat. Biasanya disebutkan situ. Anid Dai Anid Ibn Ibni Dailami, Fairuz Ad-Dailami. Qala ataitu Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir. Ahadul Qurra. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Datang Ibnu Dailami ini kepada Ubay bin Ka'ab. ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku tentang takdir. Fahaddithni bi bisa la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Terangkanlah, sampaikan kepadaku satu hadis. Mudah-mudahan Allah menghilangkannya dari dalam hatiku, menghilangkan ganjalan itu tadi. Nah, Ibnu Da'ilani, keturunan Persia yang tinggal di Yaman. Nah, eh, mereka wajar Artinya punya misal mungkin ter, terpikir yang seperti ini. Orang-orang yang di luar Arab, mereka dahulu terbenam dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Yang di India, Persia, Romawi. Muncul perkara-perkara seperti ini dari nah, apa, pergaulan mereka juga, pembahasan mereka tentang filsafat. Bisa jadi mendengar, masuk syubhat. Bisa jadi. Nah. Hadisnya bisain sampaikan kepadaku satu hadis, ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang mudah-mudahan dengan itu Allah hilangkan keraguan dalam hatiku. Faqala kata beliau, kata Ubay bin Ka'ab, "Lau anfaqta bisla Uhudin zahaban, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Seandainya kamu infakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima darimu sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lamat sampai kamu tahu annama asabaka lam annama asabaka lam yakun liyufti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Nah, tidak akan Allah terima sampai kamu beriman kepada takdir dan sampai kamu mengakui, mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpa kamu tidak akan melenceng, tidak akan meleset dan apa yang ditakdirkan meleset tidak akan mengenai kamu. Kalau kamu nyanyi mati, di atas keyakinan yang bukan seperti ini, niscaya kamu akan masuk dalam neraka. Qala fa'ata itu Abdullah bin Mas'ud. Aku pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin al-Yaman wa Zaid bin Thabit. Nah, kulluhum haddatsani mithli dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyampaikan kepadaku hadis seperti itu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahih rawahul Hakim fi sahihihi. Nah, Tinggal mengimani bahwa di antara yang, yang yang paling membantu itu dengan mengimani maratibnya, tingkatan-tingkatannya. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Baik yang telah terjadi, sedang, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya. Yang tampak, terlihat, yang terdengar maupun tidak. Itu semua diketahui oleh Allah. Yang kedua bahwa Allah telah mencatat segala-galanya di loh mahfud. Tidak ada satupun yang lolos. Rufiatil aqlam wajafatil suhuf. Sudah dicatat oleh Allah yang qabli an nabra'aha. Sebelum Allah menciptakan alam ini. Nah, 50 ribu tahun. Dalam hadis Abdullah bin Amr. Allah mencatat semua takdir. Kainan yang ada ini di alam semesta ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Kemudian mengimani bahwa apa saja yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ini tingkatan yang ketiga. Masyiatullah itu nafidah. Bagaimanapun kita berkeinginan, bagaimanapun kita berkehendak, itu tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang berlaku. Bagaimana kita tahu kalau sudah terjadi? Nah, baru kita tahu. Nah, kita lewat, kita ingat sejak mulai kita kecil mungkin 5 sampai sekarang yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita alami, itulah takdir kita yang tertulis. Tinggal sisa-sisa sekarang ini apa yang akan terjadi belum kita ketahui. Wa madza nam wa ma tadri nafsun bi ayyi madza taksibu wa wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang ada di hadapan kita al amruan wan Yang ada di hadapan kita adalah perintah dan larangan. Ini yang kita nah, hadapi. Perintah dijalankan, larangan dijauhi. Selebihnya urusan nah, Allah. Nah. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah. Nah, di alam ini hanya ada khalik dan makhluk apa yang kita lakukan itu perbuatan Allah baik atau buruk. Amalan soleh kita ciptaan Allah. Niat baik kita ciptaan Allah. Niat jelek kita naudzubillah itu juga ciptaan Allah. Perasaan kita suka atau tidak suka, cinta, benci itu ciptaan Allah. Kemampuan, keinginan itu juga ciptaan Allah. Nah, Allah berikan kepada kita tinggal kita melaksanakan. Yang dipuji ya kita, yang dicela ya kita, karena kita yang diberi pilihan dan kita yang bersentuhan langsung dengan perbuatan perbuatan tersebut. Nah, ini empat tingkatan. Nah, dengan mengimani empat perkara tersebut akan mudah kita mengimani takdir. Nah, ketika dia sudah beriman kepada takdir, mudah dia menghadapi berbagai nah, apa saja yang diujikan oleh Allah kepada dia. Kalau itu berupa kesenangan, tidak membuat dia bangga kalau itu berupa akhirnya ini sebaliknya tidak membuat dia patah hati, patah semangat, putus asa. Ya, jauh dia dari uh, ujub. Jauh dari ujub. Mau membanggakan apa? Amalannya. Itu takdir Allah. Allah yang memberikan dia. Memudahkan untuk dia beramal. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimallahu fihi masail. Al-ula bayanu fardil imani bil qadar. Menjelaskan tentang wajibnya beriman kepada takdir. Jelas itu ya dalam hadis ini Umar. Bahkan juga perkataan-perkataan para sahabat tadi. Atsaniya bayanu kaifiyatul iman bil qadar. Menjelaskan tentang bagaimana beriman kepada takdir itu. Di antaranya apa? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Annama asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Jadi apa yang ditakdirkan untuk melenceng tidak akan pernah me, me, mengenai kita. Apa yang ditakdirkan untuk mengenai kita tidak akan meleset. Bagaimanapun kita mau menghindar, pasti kena. Nah, makanya berkaitan dengan bab yang lalu, ketika orang-orang munafikin itu mengatakan laukana minal laukana apa? hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu nam lillah. Lalu mereka mengatakan laukana laukana lan amru ya ma kunna kuma qutilna huna Ya. Nah, kalau mengenai urusan ini di tangan kami, kami tidak akan terbunuh. Qul Allah mengatakan demikian, ya. Lau lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaikumul qatl ila madajihim. Qala yang ketiga, ihatatu ihbatu amali man lam yu'min bihi. Gugurnya amalan orang yang tidak beriman kepada takdir. Pendapat Ibnu um, Ibnu Umar. Nah, pun ada yang mungkin tidak sampai seperti itu karena ketika mereka mungkin mentakwil ya. Nah. nah, ini diambil dari perkataan Ibnu Umar itu tadi, "Ma qabilallahu minka hatta tu'mina bil qadar." Tidak akan Allah terima sampai kamu beriman kepada takdir dalam ayat Al-Qur'an wa mamanahum antuk bala nafakatuhum illa angkano illa illa annahum kafaru bi billahi wa rasulih. Nah, beriman kepada tidak beriman pada takdir berarti tidak beriman kepada Allah. Ar-rabi'ah al-ikhbar bi anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bihi. Berita tentang bahwa siapapun tidak akan bisa merasakan manisnya iman, manisnya lezatnya taat ibadah sampai dia beriman kepada takdir. Bagaimana dia akan merasakan lezatnya ibadah kalau dia merasa bahwa ibadah itu adalah karena dia rajin. Bahwa dia yang sungguh-sungguh, dia yang belajar. Bukan pemberian Allah. Bukan taufik dari Allah. Ya. Dia akan merasakan lezatnya ibadah. Lezatnya iman. Al-khamisah Zikru Awali ma Allah menyebutkan tentang yang pertama kali Allah ciptakan hilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan tapi yang rajih dalam yang pertama kali adalah al al arsh Allah ciptakan arsh. As-sadisah annahu jara bil maqadir fi tilka sa'ah ila qiyamis sa'ah. Nah, ini bahwa pena itu sudah bergulir, bergerak sejak saat itu dia menuliskan segala sesuatu sampai kiamat tiba. Tabi'ah bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bihi. Bara'ah berlepas diri Rasulullah SAW dari orang yang tidak beriman kepada takdir. Ima orang tersebut adalah kafir, tidak termasuk mukmin atau mubtadi' tidak dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pernyataan beliau falaisa minni, man lam yu'min bil qadar falaisa minni. السابع enam الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء nah Adatus salaf, kebiasaan salaf menghilangkan syubhat itu dengan bertanya kepada ulama. Tanya kepada orang alim, pada orang yang lebih tahu dari kita. Nah, kita punya banyak asatid akabir yang bisa kita tanyai. Nah, ya, kita para tulab, para penuncari ilmu bisa bertanya kepada mereka. Kalau nah, apa, namanya tempat untuk kita bertanya mencari fatwa. Nah. nah ini bimbingan salah sejak dahulu. Ada perkara-perkara, apalagi muskilah-muskilah yang dihadapi oleh kita sekarang ini dalam dakwah, ya, itu perlu kita untuk bertanya kepada para para ulama bimbingan mereka. Atasnya annal ulama ajabuhu bima yuzilu syubhatahu. Dan para ulama menjawab dengan hal-hal yang bisa menghilangkan syubhat itu. Wadalika annahum nasabul kalam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Nah, hal itu karena mereka menisbahkan perkataan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Karena itulah sumbernya. Nah, itulah sumber sumbernya, jawaban yang tepat. Nah, nah. Jadi bukan dengan ra'yu mereka sendiri. Ya, maka mereka kalau mereka misalnya memberikan jawaban dari pendapat mereka sendiri selalu mewanti-wanti, ini pendapat saya. Kalau saya kalau salah saya mohon ampun pada Allah. Ya, Allah lubnam ya baraah dari dari itu. Tapi kalau benar itu bukan karena saya pintar. Ya. Bukan karena saya pintar, tapi itu taufik dari dari Allah. Ya. wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Ini tentang takdir sudah lewat juga dalam pelajaran salah satu usul ya. Antum dapatkan